Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Setelah disebutkan tentang masuknya bulan Ramadan yaitu dengan rukyatul hilal apabila tidak terlihat hilal tahu hilal enggak hilal itu adalah bulan sabit pertama yang muncul di awal bulan. Dan caranya melihat kenapa dinamakan hilal eh, <clears throat> atau dinamakan hilal karena eh, kemunculannya ini tadi. Istahalla artinya yang muncul. Ini, ya. <clears throat> muncul atau terlihat. Yaitu ketika tenggelam matahari, persis pada saat tenggelam, itu bulan itu sebenarnya di awal bulan Hijriyah atau di awal bulan Komariah itu bulan itu juga tenggelam bersama dengan matahari. Matahari tenggelam, bulan ini juga apa? Tenggelam. Tapi matahari sinarnya menyinari apa? Rembulan. Bagian apa? Bagian bawahnya. Sehingga ketika bulan ini terpisah, kalau bulan ini berbarengan dengan matahari, ini tidak terlihat. Ini akhir bulan, ya kan? Akhir bulan ini ter, terlihat. Eh ini. Tapi kalau bulan itu sudah terpisah dengan matahari di atasnya, ketika tenggelam matahari, pas tenggelam, kalau bulan ini sudah terpisah, dia akan terlihat apa? Terlihat garis. Eh ini. Nah, itulah yang dinamakan dengan hilal. Terlihatnya bulan sabit bentuknya akan U bentuknya. Bentuknya akan apa? Berbentuk U. Berasal dari sinar matahari ini kemudian bentuk ini. Nah, itulah yang namanya bulan atau hilal. Itu baru terlihat pada saat awal bulan. Itu tandanya awal bulan di situ. Nih. Kebalikannya kalau akhir bulan, akhir bulan itu demikian. Bulannya tenggelam duluan. Bulan itu terbenam apa? Duluan. Jadi terbenamnya matahari dan rembulan itu sama sebenarnya. Tenggelamnya di barat. Jadi melihat hilal itu di mana? Di sebelah barat. Di sebelah di mana tenggelamnya matahari. Bukan terbitnya sebenarnya. Kita melihat hilal itu sebenarnya melihat tenggelamnya rembulan. Tenggelamnya apa? Rembulan. <clears throat> Yang eh, tenggelamnya itu adalah setelah tenggelamnya matahari. Disitulah baru akan terlihat hilal. <clears throat> Jadi bukan melihat terbitnya, terbitnya matahari di sebelah timur sama dengan rembulan. Nah, akhir bulan itu kita bisa melihat terbitnya rembulan. Karena terbitnya rembulan mendahului apa? Matahari. Paham sini kira-kira? Nah, mendahului matahari. Sehingga berbentuknya juga apa? Berbentuk U. Terbitnya di sebelah timur. Itu akhir bulan. Nah ini <clears throat> atau menjelang terakhir bulan itu akan terlihat di sebelah timur. Nah ini adalah <clears throat> eh, terakhir bulan itu terlihat. Nah ini yang dinamakan dengan hilal. Nah <clears throat> ini yang dijadikan ukuran awal bulan komaria Nah ini yang yang berkaitan dengan terbitnya matahari atau terbitnya atau awal bulan Ramadan dan juga awal Syawal, awal bulan awal bulan Komariah itu ditentukan dengan hilal ini tadi. Sebenarnya tiap bulan itu rukyatul hilal, tetapi karena yang berkaitan dengan hukum, hukum puasa, hukum apa? Uh, Id, Idul Fitri dan Idul apa? Adha. Ini saja yang biasanya dilihat. Yang lainnya itu uh, jarang diperhatikan. Ini jarang diperhatikan. Eh, sehingga yang diperhatikan itu nanti bulan Syakban, awal bulan Syakban, nah, baru kemudian masuk bulan Ramadan. <clears throat> itu yang nanti akan di, diperhatikan oleh uh, ahli falak atau para astronom atau orang-orang yang melihat bulan. Ini. <clears throat> <clears throat> Berikutnya, tadi sudah disebutkan tentang larangan untuk mendahului bulan apa? Ramadan dengan satu atau dua hari. Dan ini disebutkan barang siapa yang berpuasa pada hari yang ragu. Maka kata Rasulullah faqad asa Abul Qasim. Maka dia telah berbuat maksiat kepada Abul Qasim yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukumnya adalah haram. Kalau mendahului apa? puasa. Ya, makanya ini dilarang. <clears throat> Faqad asa Abul Qasim. Ini hadisnya eh, hadis yang <clears throat> yang sahih dengan banyaknya jalan. <clears throat> Kemudian niat seseorang puasa Ramadan berbeda dengan yang lain, puasa sunnah, itu harus niat dulu sejak sebelum terbit fajar. Nah, ini. Jadi puasa Ramadan atau puasa yang wajib yang membedakan dengan puasa sunnah itu adalah niatnya salah satunya. Niatnya apa? Kalau puasa sunnah yang penting sebelum masuk eh, waktu, uh, waktu duhur, sebelum masuk apa? sebelum tergelincir matahari, maka seseorang bisa niat puasa dadak. Yang penting tidak makan duluan. Bukan sarapan terus kemudian niat puasa. Eh ini. <clears throat> Tapi apabila seseorang misalkan sejak terbit fajar sejak subuh, itu dia belum meminum atau belum makan, belum masuk kepada kepadanya makanan. Kemudian sebelum duhur dia ini niat puasa wah sekalian sudah siang ini nggak ada makanan, eh, mending sekalian apa? Niat puasa saja. Eh, ini puasa saja. Atau misalkan tidak selera, atau misalkan wah apa namanya misalkan ini sariawan atau apa misalkan ini sekalian apa? Eh, makan juga tidak enak misalkan. Eh, ini. Maka apa? <clears throat> Berpuasa saja daripada apa? Ini dapat ganjaran. Ini maka dia sejak dia berniat puasa dia dapat ganjaran. Eh, sejak dia berniat puasa maka dia dapat apa? Mendapatkan ganjaran. Ini dihitung sejak itu. <clears throat> nah, berbeda dengan puasa wajib. Puasa wajib harus sudah niat eh, sebelum terbit fajar. Jadi malamnya atau pas waktu sahur maka dia eh, <clears throat> berarti dia niat untuk berpuasa. Kecuali pada saat misalkan hari pertama bulan Ramadan, dia tidak tahu kalau itu sudah hari pertama. Dia tidak tahu kalau sudah hari apa? Pertama bulan Ramadan. Informasinya baru datang. Maka dia eh, meskipun sudah sarapan, meskipun sudah apa? Sudah sarapan, dia melanjutkan puasa. Baru sarapan kemudian dapat berita apa? Oh ini hari ini apa namanya? Eh, Ramadan, ya itu sudah sahurnya itu tadi. Eh, ini sarapan <laughs> siang itu sudah sahur ini tadi. Ya, ini. Eh, maka dia dilanjutkan dengan puasa. Berdasarkan hadis yaitu puasa Ashura. Hadis puasa Ashura, Rasulullah SAW pada hari sudah masuk siang hari, maksudnya sudah menjelang eh, menjelang zuhur. <clears throat> maka Rasulullah SAW mengumumkan puasa Ashura. Barang siapa yang sudah makan, maka hendaklah menahan menahan diri dan berpuasa sisanya. Sisa harinya itu berpuasa. Barang siapa yang belum makan menahan, artinya tidak makan dan berpuasa. Ini pada waktu eh, hari apa? Asyura. Nah, <clears throat> Asyura sebelum datangnya bulan Ramadan wajib waktu itu. Mereka wajib berpuasa. Ini. Ketika datang bulan Ramadan, disyariatkannya bulan Ramadan berpuasa, maka bulan e, puasa Asyura menjadi puasa sunnah. Puasa Asyura 10 Muharram itu menjadi puasa sunnah. Yang e, <clears throat> setelanjutnya yang wajib adalah puasa Ramadan. Nah ini, apabila puasa Ramadan di awal hari dia baru mendapatkan informasi, maka meskipun dia sudah sarapan, sudah makan kenyang banyak sudah, maka tetap puasa. Ini sisa harinya tadi apa? Dia berpuasa. <clears throat> Ini dalilnya. Ini. <clears throat> Sehingga puasa Asyura dimansuh dengan datangnya puasa Ramadan. Dimansuh dari wajib menjadi apa? Sunnah. <clears throat> puasa sunnah. Nah ini. Paham sini kira-kira? Tentang awal eh, disyariatkannya puasa Ramadan itu sebelumnya adalah adalah puasa Asyura puasa Ramadan itu sendiri tahap, bertahap. Yang pertama, ketika datang puasa Ramadan, diberikan pilihan. Pilihannya apa? Puasa, ini bagi yang mampu puasa, masih diberikan pilihan. Berpuasa, ataukah wajib membayar fidyah, mengganti fidyah. Kalau tidak puasa ya sudah bayar fidyah. Ini yang mampu ini. Paham sini kira-kira? Yang mampu. Setelah itu dimansuh hukum ini. Fidyah hanya bagi orang yang tidak mampu berpuasa. Orang yang sudah tua atau yang hamil dan menyusui, eh, itu baru dia dibolehkan untuk membayar fidyah. Adapun orang yang mampu harus dia berpuasa. Tidak lagi dibolehkan memilih. Eh, ini, memilih untuk membayar fidyah. Saya bayar fidyah saja. Enggak. Eh, kalau orang yang mampu berpuasa, maka dia mengganti. Kalau orangnya sakit atau orangnya itu e, bersafar, maka dia tidak berpuasa, boleh berbuka, tetapi harus mengganti di hari yang lain. <clears throat> hari mengganti, harus mengganti. Kemudian awal puasa. Awal puasa adalah sejak fajar. Fajar apa ini? Fajar sotik. Karena fajar ada dua. Nah, jadi Puasa yang namanya puasa syar'i adalah sejak terbit fajar, bukan terbit matahari, terbit fajar, fajar sodik hingga tenggelam matahari. Terbit fajar maksudnya fajar sodik. Fajar itu ada dua. Fajar kadib, fajar kadib itu kalau pernah memperhatikan di sebelah timur itu dalam kondisi yang cerah terutama di tempat yang tidak ada cahaya di sebelah eh, sebelah timur. Eh, gelap, maka akan bisa terlihat eh, cahaya itu memanjang ke atas. Ada seperti apa? Seperti agak terang menjulur ke atas. Seperti digambarkan dalam hadis ekornya serigala. Ekornya serigala. Eh, ini. Ekornya serigala. Jadi tidak ada batasan Eh, sinar gini enggak. Tapi apa? Seperti apa? Pecah. Sinar ke atas pecah. Sampingnya gelap. Dari samping ini gelap. Dia ke arah atas vertikal sinar tersebut. Maka ini namanya fajar kadib. Fajar kadib. Nah, fajar kadib ini akan hilang. Dia akan kemudian setelah itu gelap. Setelah gelap, kemudian muncul sinar atau cahaya semburat Eh, terang putih di ufuk horizontal sepanjang ufuk. Dan inilah yang dinamakan dengan apa? Fajar sodik. Sehingga bedanya fajar kadib dan fajar sodik. Kalau fajar kadib itu cahaya yang ada di e, timur tempat di mana terbitnya matahari di situ. Itu dari arah itu kemudian ke atas. Vertikal ke atas. Ini namanya fajar fajar kadib. Itu nanti akan turun dan hilang. Hilang. Bukan apa? Ah, <clears throat> bukan terus-menerus, tapi itu akan hilang dan setelah itu muncul horizontal. Sinar atau semburat putih, cahaya putih eh, sepanjang ufuk. Nah, itulah yang dinamakan fajar shadiq. Itu waktu subuh. Waktu subuh itu adalah apa? Kalau sudah muncul ini tadi. Meskipun hanya sekitar garis kecil. Hanya apa? Jelarit horizontal. Nih. Awal munculnya fajar sodik itu enggak kentara, enggak kelihatan. Kecil sekali, tipis. Karena itu dinamakan dengan benang. Benang putih, kemudian benang apa? Hitam itu bawahnya, ufuk itu benang hitam. Ini benang putih itu di atasnya. Jadi kayak benang memang. Ya, jadi jelarit begitu. Eh, di ufuk. <clears throat> Nah ini namanya apa? Eh, di dalam Al-Quran hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaitil aswad. Nah, ini, <clears throat> hingga jelaslah benang putih dari benang hitam. <clears throat> Nah ini, kemudian apabila seseorang sudah minum, seorang sahur dan disyariatkan untuk apa? Eh, makan sahur dan ini adalah merupakan sunnah muakkadah. Tasaharu fa fis sahuri barokah. Sahurlah karena sungguhnya sahur itu adalah barokah. Meskipun hanya seteguk apa? Air. Seorang misalkan biasanya kan malas. Kita ini kalau sahur itu biasanya apa? Rasanya malas. Seorang kalau malas sahur maka meskipun dia ini e, malas nggak selera makan, maka sahur itu adalah suatu yang barokah meskipun hanya seteguk air saja. Mis, kalau tidak selera sudah minum air saja sudah. Yang penting ada apa yang masuk untuk dia jadikan sahurin tadi. Dan ini sunnahnya adalah mengakhirkannya. Sahur itu sunnahnya adalah diakhirkan menjelang menjelang fajar sodik, menjelang fajar sodik. Nah, ini. Karena Rasulullah SAW bersabda, ma <clears throat> eh, mazala ummati bi khair. Sungguhnya umatku itu berada dalam kebaikan, senantiasa la yazalu ummati bi khair ma ajjalul fitra wa akharus sahur selama umatku itu mengakhirkan sahur, menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Ini sunnahnya adalah kalau kita puasa, itu kalau sudah adan atau sudah terbenam matahari, maka segera berbuka. Meskipun kita masih apa? Kuat untuk berpuasa setelah itu. Wah saya masih kuat. Nah ini sampai malam masih kuat. Tapi sunnahnya adalah bersegera berbuka. Kemudian mengakhirkan sahur mengakhirkan sahur sampai menjelang menjelang subuh. <clears throat> Ini sunnahnya. Bukan kemudian jam 12 kenapa? bangun sahur. Eh, ini biasanya ada yang bangunkan malam itu kalau kelotean ini apa? Eh, ini yang tidak ada sunnahnya sebenarnya seperti ini. Eh, justru eh, menjelang akhir <clears throat> itu adalah seorang eh, dibangunkan kalau dibangunkan salat malam. Tapi kalau kemudian menjelang menjelang subuh atau beberapa menit seperempat jam sebelum uh, subuh atau <clears throat> sebelumnya setengah jam maka baru sahur itu sunnahnya sunnahnya adalah apa uh, adalah uh, hampir akhir menjelang adzan subuh baru kemudian makan sahur kalau kita biasanya jam 3 atau jam uh, 2 kadang sudah apa setengah tiga sudah sahur <clears throat> tapi yang lebih sunnah lagi adalah kalau diakhirkan Rasulullah SAW jaraknya antara sahurnya Rasulullah dengan dengan waktu fajar sodik itu sekitar 50 ayat 50 ayat itu kalau dibaca itu ya sekitar 10 10 menit berhentinya Rasulullah sahur itu adalah pada saat apa membaca 10 50 50 ayat sebentar ya kan baca satu satu 50 ayat itu satu halaman satu lembar eh, satu lembar itu kalau dibaca ya sekitar 10 menit enggak ah, sampai eh, sehingga 10 menit itu digunakan untuk siap-siap sholat subuh. Sehingga jaraknya seperti itu. Berhentinya sahur Rasulullah SAW hingga kemudian waktu subuh itu adalah sekitar eh, membaca cukup membaca 50 ayat. Dan ini bukanlah batasan batasan waktu sahur. Karena batasan waktu sahur itu adalah azan subuh itu sendiri. Adapun yang sekarang dinamakan dengan imsak ini imsak ini tidak ada ini imsak menahan diri itu batasan pokoknya nggak boleh makan setelah itu ini salah imsak itu artinya menunjukkan Rasulullah SAW itu demikian dekatnya dengan waktu subuh demikian dekatnya sahur itu dengan waktu subuh eh, sampai-sampai berhentinya itu hampir menjelang menjelang waktu subuh <clears throat> tapi batas waktu sahur itu sendiri adalah fajar sodik <clears throat> fajar sodik ini Nah, ini yang dinamakan dengan apa? Eh, waktu waktu <clears throat> berhentinya eh, makan sahur. Sehingga apa yang dinamakan dengan waktu imsak ini sebenarnya tidak ada di dalam eh, di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai disebutkan dalam satu hadis, ini hadisnya <clears throat> Rasulullah SAW bersabda, ini hadis yang dibuat oleh Imam Abu Dawud. Hadisnya Hasan. Ida ya ahadukum nida. Apabila kalian itu mendengar adan, Ini adan kedua di sini maksudnya, bukan adan pertama. Kalau salah seorang dari kalian mendengar adan, walina ina'u Sementara gelas itu ada di tangannya. Fala yadahu maka enggak usah diletakkan hatta yaqdi hajatahu minhu hingga dia menyelesaikan hajatnya. Jadi kalau seandainya seseorang itu apa eh, sahur, dia tidak lihat jam, ternyata kok sudah apa adan, maka selesaikan, selesaikan. Eh, ini selesaikan apa minumnya, eh, ini selesaikan minumnya. Eh, ini. <clears throat> Faham sini kira-kira? Selesaikan, bukan ngambil lagi. Ini tapi yang ada di tangannya ini <laughs> maksudnya ini. Eh, yang ada di, di hadapannya atau yang ada di, eh, di tangannya atau sedang dia makan, eh, <clears throat> sedang dia minum. Bejana yang ada di tangannya ini tidak usah diletakkan. Oh sudah adan, sudah dia apa diselesaikan. Ini diselesaikan. Ini hadisnya. Ini hadis ini yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. <clears throat> disahihkan oleh Syekh Al Albani rahimahullah taala meskipun ada sebagian yang eh, melemahkan hadis ini. Baik. Kemudian uh, menyempurnakan puasa itu sampai malam hari. Eh, dan di antara uh, yang disunahkan pada waktu sahur, sahur itu yang paling baik itu adalah kurma. Sahur, buka juga sama. Yang terbaik adalah apa? Kurma. ini. Karena disebutkan di sini <clears throat> Rasulullah SAW <clears throat> menyebutkan barokahnya sahur yaitu apa? Innaha barokatun a'takumullahu yaha falatada'u. Sungguhnya sahur itu adalah barokah yang Allah berikan kepada kalian <clears throat> kepada eh, kepada kalian janganlah kalian tinggalkan sahur itu. Janganlah kalian apa? tinggalkan. Dan memang sahur ini termasuk yang bisa menjadikan seseorang itu kuat untuk meskipun dia puasa dia bisa beribadah dia bisa merasakan e, tidak terlalu berat puasa itu baginya apalagi kalau seseorang mengakhirkan mengakhirkan sahur ini lebih <clears throat> lebih merasa nyaman seorang berpuasa seakan-akan tidak dia itu merasakan apa merasakan kesusahan dalam puasanya ini awal-awal puasa itu memang berat Biasanya orang yang belum puasa, atau tidak pernah puasa sunnah, maka pada saat puasa Ramadan itu terasa terasa demikian beratnya. Jadi awal. Tapi kalau sudah terbiasa, orang itu sampai menjelang maghrib pun nggak terasa pak, nggak terasa berat, eh, nggak eh, terasa berat <clears throat> dia berpuasa. Ini, eh, karena itu kalau seorang itu awal puasa itu rasanya memang apa? Rasanya lemes, pengennya tidur terus. eh, tapi kalau sudah uh, sudah sekian lima hari, Sepuluh hari maka seorang puasa itu rasanya terbiasa. <clears throat> Hei. Dan disebutkan dalam hadis keutamaannya sahur <clears throat> keutamaannya sahur adalah bahwasanya <clears throat> dalam hadis as-sahur akratu barokah. Sahur itu makanan barokah. Fala tada'u walau an yaz'adukum jaz'atan min ma. Jangan tinggalkan meskipun hanya seteguk air. Meskipun hanya seteguk air jangan tinggalkan. Meskipun malas, sudah sediakan saja di samping tempat tidur apa? Eh, ini air. Iya kan? Air. <clears throat> Minum air. Karena sungguhnya fa innallaha wa malaikatahu ini keutamaannya makan sahur meskipun seduh air. Sungguhnya Allah dan malaikatnya yusalluna alal mutasahirin. <clears throat> para malaikat Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang yang sahur. Orang yang makan makan sahur. Nah ini keutamaannya apa? Keutamaannya <clears throat> makan sahur atau bahkan minum seteguk air sekalipun. Dalam hadis disebutkan keutamaannya makan sahur dengan kurma. Nikmas sahuril mu'min tamr. Sebaik-baik sahurnya orang mukmin itu adalah kurma. Sanatnya sahih. Diriwayatkan Abu Dawud. Nikmas sahuril mu'min tamr. Sebaik-baik sahurnya orang mukmin itu adalah apa? Kurma. Dan ternyata ini mukjizat ilmiah. Apa mukjizat ilmiah? Sebuah penelitian nah ini dilakukan tentang keajaiban tamar ini. Sebenarnya kenapa kok Rasulullah itu mengatakan utamanya tamar ini? Buka juga dengan tamar, eh, sahur juga dengan apa? Tamar, bayi lahir juga ditahnik dengan apa? Tamar tahnik tahu tahnik. Eh, tahnik itu di bayi baru lahir ada keutamaannya dikunyahkan kurma yang basah kalau ada. Kalau nggak ada ya kurma. Kurma yang basah masih masih segar dikunyahkan oleh orang yang soleh atau orang tuanya, bapaknya. Kemudian di setelah hancur, setelah lembut, maka dijilatkan, ditaruh di langit-langitnya si bayi. Sebelum kemasukan apapun termasuk air susu ibunya. Maka dikasih apa? Ini tadi kurma yang paling baik. Dan ternyata ini adalah sesuatu yang sangat <clears throat> bermanfaat. Eh, ini bermanfaat bagi lambungnya si bayi. Eh, bagi lambungnya si bayi bahkan meskipun itu adalah apa? Air susu ibu. Eh, maka lebih bagus lagi kalau seandainya ditahnik ini tadi dengan kurma. Perutnya orang yang berpuasa itu sama dengan bayi yang baru lahir ini. Artinya apa? Belum terkena makanan, kosong. Maka yang paling bagus adalah kandungan yang ada dalam kurma yang manis-manis nah, ini sesuatu yang bersifat apa manis karbohidrat nah, ini, ini yang uh, yang sudah jadi artinya yang sudah uh, berbentuk gula atau zat gula yang paling bagus itu adalah pada apa kurma ini tadi nah, karena itu kalau seandainya seseorang itu punya penyakit mah larangan untuk makan banyak gula nah, ini kurma ini pilihannya yang paling bagus kurma ini menjadi ilmiah baik itu sahur ataupun ataupun uh, ataupun buka. Gizi yang paling lengkap dalam sebuah makanan buah-buahan yang paling lengkap nilai gizinya <clears throat> itu adalah apa? <clears throat> adalah kurma. Ya ini. Kurma ini memiliki apa? Gizi yang sangat sangat lengkap. Disebutkan <clears throat> keutamaannya di sini apa? Nikmat sahuril mukmin at-tamar. Ini. Kemudian eh, hal-hal yang harus ditinggalkan selama berpuasa. Hal-hal yang harus ditinggalkan selama berpuasa. Jadi hukumnya sahur adalah sunnah muakkadah. Dan tidak ada yang mengatakan wajibnya sahur. Akan tapi sunnah yang sangat dikuatkan. Sunnah yang sangat dikuatkan. Kemudian larangan ketika seorang berpuasa. Larangan selama orang berpuasa. Sebagaimana tadi disebutkan yaitu apa? Larangan berkata apa? Kotor. Bagaimana kalau dusta? Dusta ini bukan kotor lagi, tapi apa? E, najis. Artinya apa? Sesuatu yang haram hukumnya. Sehingga ucapan-ucapan yang haram ini lebih lebih-lebih lagi. Ucapan yang kotor yang jorok eh ini meskipun adalah dosa yang kecil atau sesuatu yang bersifat uh, uh, <clears throat> tidak baik. Maka dihindari pada saat berpuasa ini. Sehingga eh, <clears throat> dihindari. Di dalam hadis disebutkan, apalagi yang berkata dusta atau berkata eh, yang membawa madarat atau maksiat kepada Allah. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ini hadis yang dibuatkan Imam Bukhari dari Abu Hurairah, <clears throat> Rasulullah bersabda, "Man lam yada qaulaz zur, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta wal amal bihi dan berkata atau beramal dengan kedustaan, maksiat atau mengamalkan perkataan yang dusta. Falaisa lillahi <clears throat> hajatun. Maka Allah tidak membutuhkan. Allah tidak punya hajat. Maksudnya Allah tidak apa? Eh, tidak eh, <clears throat> menilai atau tidak menganggap eh, tidak menganggap Baiknya orang itu annya atau amah wa syarabahu. Meninggalkan makanan dan minumannya. Tidak ada nilainya dia meninggalkan makanan dan minumannya. Maksudnya puasanya. Allah tidak butuh puasanya. Orang yang tidak meninggalkan apa? Ucapan yang dusta. Ini bahayanya kalau orang itu berpuasa tapi dia tetap dusta. Ini tidak ada manfaatnya dia berpuasa. Tidak ada manfaatnya. Kalau begitu, kalau tidak puasa boleh dusta tidak? Kira-kira. eh, ini dengan hadis ini, eh, kalau begitu wah biasanya dusta. Nah, ini kalau puasa kok dusta kok nggak ada manfaatnya. Tidak usah puasa saja kalau gitu ya kan. eh, ini kira-kira bagaimana? eh, ini apakah boleh berarti berkata dusta selain berpuasa? Atau pada saat tidak berpuasa? Maka hadis ini tidak menunjukkan bolehnya berdusta kalau tidak puasa, tapi menunjukkan kepada makna yang lebih keras. Maksudnya apa? Kalau orang itu melakukan maksiat seperti halnya dusta ini, maka puasa itu eh, tidak lagi bermanfaat bagi dirinya. Karena sebenarnya puasa itu bukan hanya menahan dari sesuatu yang eh, yang apa? Yang bersifat makanan. Kalau makanan saja yang halal ditinggalkan, kok yang haram nggak ditinggalkan? Ya berarti apa? Apa manfaatnya? Iya kan? Seharusnya sesuatu yang halal saja ditinggalkan pada saat berpuasa. Dia tidak boleh makan dan minum yang itu di hari selain puasa itu adalah dihalalkan baginya. Maka sesuatu yang diharamkan pada waktu pada saat tidak berpuasa, maka pada saat berpuasa lebih apa? Lebih haram lagi. Ini maksudnya. Faham sini kira-kira? Lebih haram lagi. <clears throat> Nih. Jadi eh, berkata dusta kemudian berkata eh, mengatakan yang kotor atau mengatakan yang tidak ada manfaatnya. Disebutkan dalam hadis, <clears throat> laisa siyamu minal akli wasyarab. Ini hadis yang diriwatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Hadisnya sahih. Rasulullah bersabda, bukanlah puasa itu hanya dari makan dan minum. Puasa itu bukan hanya dari makan dan minum saja, Inna siyam sungguhnya puasa yang hakiki. Puasa itu minal lagwi warrafas adalah berpuasa dari lagwi yang sia-sia dan ucapan kotor. Eh, ini. Tujuan utamanya bukan makanan. Kalau makanan itu sebenarnya kan halal. Ya kan? Halal. Tapi kenapa ditinggalkan? Ini dalam rangka untuk supaya seseorang mempermudah meninggalkan yang haram, meninggalkan yang sia-sia, yang tidak bermanfaat. Makanan minum bermanfaat bagi dirinya. Eh, itu saja ditinggalkan pada saat puasa. Nah, apalagi yang apa? Yang tidak bermanfaat, yaitu lagu warrafas, perbuatan keji atau yang tidak bermanfaat bagi dirinya. <clears throat> Insa sabaka ahdan. Nah, tadi disebutkan <clears throat> kalau seandainya ada orang yang memancing ucapan kotor, mencela, mancing emosi kita, ya kan? Ini kan biasa muncul apa? Muncul balasan celaan. Biasanya kalau orang itu di, diajak atau dihina, biasanya kan kita apa? Membalas dengan apa? Yang lebih apa? Uh, lebih <clears throat> lebih parah. Eh, lebih parah. Kita biasanya balas. Eh, ini gengsi, ya kan? Eh, ini ini harga diri saya kok dia apa? Diinjak-injak ini. Nah, kan di, dibalas dengan yang lebih lebih kejam. Ini pembalasan lebih kejam katanya ya kan. Nah, ini maka apa? <clears throat> Justru inilah seseorang yang dicela atau di, maka dia katakan saya puasa. Ini. Tidak harus apa? Tidak perlu seorang kemudian apa mengatakan yang yang buruk atau yang tercelain tadi. Ya. <clears throat> Tapi ini tentang larangan yang ada dalam berpuasa. Apa saja yang dibolehkan? Apa saja yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa? Dibolehkan untuk seseorang itu masuk waktu subuh atau pagi hari dalam keadaan junub tidak membatalkan puasanya. Pada waktu subuh seorang ternyata apa? Mimpi basah. Eh, mimpi apa? Basah. Kalau perempuan misalkan mimpi basah, ada nggak perempuan yang mimpi basah? Ada ya kan? Eh, ini <clears throat> Ada saja. Eh, meskipun mungkin yang hadir di sini mungkin ada yang eh, atau belum pernah melaksanakan, tapi apa belum pernah mengalaminya, tapi ada terjadi. Dan itu ditanyakan Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau seorang wanita itu bermimpi? Apa wajib mandi?" "Iya, kalau melihat air." Eh, berarti menunjukkan apa? terjadi. Sampai-sampai istrinya Rasulullah mengatakan malu. Eh, ini, kamu ini bongkar rahasianya wanita ini katanya. Saya cuma bertanya saja kok ini, nggak apa-apa bertanya. Nah, ini. Maka akhirnya dijawab Rasulullah SAW, ya kalau memang melihat air, maksudnya air apa? Uh, mani, maninya wanita. <clears throat> Maka uh, dia harus mandi. Maka ternyata waktu subuh, seseorang man, dia mimpi basah, baru ketahuan sudah sholat, sudah apa? Uh, sudah uh, <clears throat> sudah masuk waktu subuh. Maka boleh. Ya, tidak membatalkan, tidak batal puasanya habis dia mandi, setelah itu sholat subuh. Kemudian bersiwak, sikat gigi. Nah, siwak ataukah sikat gigi boleh. Nah ini, boleh. <clears throat> Meskipun di siang hari atau menjelang berbuka. Boleh seseorang apa? Melakukan siwak. Rasulullah SAW biasa, nah, biasa bersiwak nah, dalam segala kondisinya. <clears throat> pada saat wudhu, pada saat eh, hendak sholat. Kemudian berkumur eh, pada saat wudhu. Berkumur pada saat wudhu. Jangan ditelan. Eh, eh ini dengan wudhu apa? Sekalian ya. <laughs> Sambil menyelam apa? Eh, eh. nah ini tidak apa? Tidak ditelan. Artinya jangan sampai sengaja menelan apa? Air wudhu. Nah, ini. Karena itu dikatakan Rasulullah bersungguh-sungguhlah kalian itu berkumur dan istinsak. Istilahnya memasukkan air ke dalam hidung. Masukkan air ke dalam hidung biasanya terhubung dengan dengan kerongkongan, iya kan? Masuk ke kerongkongan. Yang penting kalau dia itu pas puasa jangan tersungguh-sungguh artinya biasa saja dihirup. Yang penting tidak sampai apa? Sampai masuk kerongkongan. Nah, ini <clears throat> dibolehkan berkumur. Nah, ini berkumur dengan eh, <clears throat> tidak terlalu sampai masuk ke dalam dalam mulutnya. Kemudian boleh bercumbu dengan istrinya yang sudah punya istri. Eh, <clears throat> kalau yang belum ya jangan. tidak <laughs> <clears throat> boleh. Nah, ini boleh <clears throat> bagi orang yang berpuasa eh, bercumbu dengan istrinya atau menciumnya dan sebagainya. dan ini disebutkan Rasulullah SAW melakukan dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan berpuasa. Nah, ini, nah, ini pada saat dia berpuasa, tetapi Rasulullah ini paling bisa menahan menahan nafsunya. Nah, paling bisa menahan nafsunya. Ini <clears throat> Dan itu di eh, dimakruhkan bagi yang masih muda. Bagi yang masih muda. Kata Rasulullah SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, eh, apakah saya boleh mencium? Maksudnya mencium istrinya pada saat puasa. Rasulullah pas yang bertanya itu orang yang sudah sepuh, orang yang sudah apa? Sudah tua Rasul mengatakan, ya tidak apa-apa. Tapi ketika ditanya oleh seorang yang masih muda, eh, ini masih muda, eh, ini sudah menikah tapi masih apa? Masih muda. Kalau saya ini ya termasuk apa? eh, <laughs> eh ini. Maka kata Rasulullah, jangan. Eh, ini. Melihat. Jadi nah, kalau Rasulullah melihat, eh, kok masih muda, maka Rasulullah mengatakan apa? Eh, jangan. Kemudian ada orang yang mengatakan, ya Rasulullah, kok tadi jawabannya iya, sekarang tidak. Ini, maka kata Rasulullah, inna syekh yamliku nafsahu. Sungguhnya syekh, orang yang sudah pak Tua, itu yamliku nafsahu. Eh, yamliku nafsahu. Dia bisa pak Menahan, menguasai dirinya. <clears throat> menguasai dirinya. Lah kalau tua tapi tidak bisa menahan dirinya bagaimana? Eh, ini sama saja. Artinya apa? Ini tergantung kepada kondisi. Kalau dia yakin dia bisa menahan dirinya, eh, dia bisa menguasai diri, maka dibolehkan. Tidak sampai kepada derajat haram hukumnya. Ini. <clears throat> Kemudian melakukan uh, <clears throat> cuci darah atau melakukan apa? Uh, misalkan seorang yang kena penyakit apa? Uh, butuh darah, donor darah. Ini boleh diambil ataukah dikasih apa? Darah. Nah, ini. Kemudian suntikan. Suntikan. Kemudian infus yang tidak berisi makanan yang bukan pengganti makanan. Ini khilaf kalau seandainya itu adalah infus yang berisi makanan. Infus yang berisi apa? Makanan. Ini khilaf. Meskipun eh, saya sendiri lebih cenderung untuk mengatakan tidak termasuk membatalkan puasa. Tidak termasuk membatalkan puasa. <clears throat> Ini eh, tentang masalah infus sebagian ulama mengatakan kalau infus itu infus makanan sama dengan makanan hukumnya. Akan tapi ini khilaf tentang masalah itu. Kalau selain makanan maka tidak mengapa. Misalkan apa? Infus obat. Kan ada infus yang apa? Isinya adalah apa? E, obat bukan bukan <clears throat> bukan berisi makanan pengganti. Tapi itu adalah apa? E, <clears throat> dibolehkan bagi yang <clears throat> bagi yang yang harus melakukannya. Jadi infus itu terbagi dua, infus yang berupa e, pengganti makanan, biasanya glukosa, maka itu yang diperselisihkan. Kemudian melakukan hijamah, bekam, ini dibolehkan. Nah, ini yang roji adalah apa? Dibolehkan atau tidak membatalkan puasa. Rasulullah pernah melakukannya, pernah membekam, pernah dibekam bagi orang yang berpuasa pada saat berpuasa. Ini. Yang berikutnya mencicipi makanan. Yang penting nggak ditelan. Biasanya ibu-ibu atau uh, para wanita. Mencicipi makanan. Ini. Dan ini disebutkan dalam hadis yang diriwatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. ini dalilnya. <clears throat> Ketika ditanya tentang mencicipi makanan, Ibnu Abbas menjawab, la ba'sa an yadhuqal khalla aw syai'a ma lam yadkhul halqahu wa huwa sa'im. Tidak mengapa mencicipi makanan, mencicipi khal. Ini sudah kecut atau tidak? Cuka, mencicipi. Atau sesuatu selama tidak masuk ke kerongkongan. Jadi patokannya adalah apa? Kerongkongan. ini. Sehingga patokannya adalah kerongkongan. Dan ini riwayat ini merojihkan pendapat yang mengatakan infus itu selama tidak lewatkan tidak lewat kerongkongan, ya kan? Maka tidak membatalkan puasa. <clears throat> tidak membatalkan puasa karena itu lewat darah. Lewat jalan darah. Sehingga tidaklah membatalkan tetap puasa. Tetap orang orang yang diinfus itu kan lapar. Iya kan? Karena lambungnya lambung apa? Lambungnya ini sudah nggak nggak berisi makanan. Makanan itu langsung melalui darah. Eh, melalui darahnya. Karena itu <clears throat> sebagian ulama menyebutkan dan ini yang insya Allah lebih kuat bahwasanya makanan atau infus itu tidaklah menjadi e, pengganti meskipun pengganti makanan tidaklah membatalkan puasa. Seandainya orang itu berpuasa di infus tetap dia sah puasanya. Ini. <clears throat> Nah ini kemudian memakai celak obat tetes mata, pokoknya yang masuk di di mata. Ini meskipun terasa di tenggorokan. Meskipun terasa dia apa? Tenggorokan. Ini. Karena bukan lewat jalan makanan. Tidak melewati jalan apa? Makanan. Ini. Dan tidak dinamakan makan dan minum. di infus ataukah dia apa namanya? Eh, diinjeksi atau di <clears throat> disuntik. Eh, maka itu tidak termasuk dalam bahasa Arab atau termasuk dalam istilahnya makan dan minum. Nih. Sehingga dia tidak membatalkan puasa. Kemudian mandi, mengguyur air di kepala, membasahi tubuhnya, berenang, itu tidak membatalkan puasa. Nah ini. Jangan menyelam minum air dengan sengaja. Yang penting apa? Tidak menyelam minum air dengan sengaja. Kalau terminum lain lagi. Ya, orang yang tidak sengaja maka <clears throat> hukumnya adalah tidak termasuk membatalkan puasa. Seperti orang lupa. Hey. Eh, Rufi al-qalam diangkat pena itu dari tiga orang. Orang yang dia itu lupa. Ya kan? Orang yang lupa. Hey. Eh, orang yang dipaksa atau terpaksa, eh, dipaksa ini tidak berdosa. Eh, ini <clears throat> Nah ini adalah orang yang uh, uh, salah satunya adalah orang yang lupa. Kalau orang lupa uh, maka dia tidak tidak terkena. Kalau tidak uh, tidak tahu atau dia jahil atau tidak sengaja maka dia tidak terkena dosanya. <clears throat> Nah, ini sehingga mandi atau bahkan berenang atau mungkin menyelam dan sebagainya dengan tidak berniat untuk meminum air maka dia tidak membatalkan puasa. Nah, ini Kemudian <clears throat> orang yang dibolehkan berbuka pada saat bulan Ramadan, apa saja udur. Udur yang bisa digunakan atau orang itu e, boleh untuk tidak berbuka, boleh untuk tidak berpuasa. Di antaranya musafir. Musafir meskipun safarnya safar yang enak. Safar yang apa? Safar yang enak. Biasanya orang mengatakan kalau safarnya enak jangan berbuka puasa. Eh, maksudnya safar yang enak itu bagaimana? naiknya naik pesawat ini satu jam misalkan ya kan satu jam sini misalkan di mana misalkan orangnya rumahnya dekat bandara eh, yang dituju juga dekat bandara misalkan ya kan ini jaraknya misalkan eh, dua jam perjalanan ini dua jam perjalanan lewat pesawat maka boleh seseorang berbuka karena safar itu sendiri adalah merupakan apa salah satu eh, ruhsah untuk seorang itu berbuka puasa ini musafir ini. Kemudian orang yang sakit. Orang yang sakit yang dimaksud sakit di dalam rukhsah orang yang berpuasa itu boleh berbuka puasa itu adalah sakit yang membuat dia itu ketika berpuasa ini membahayakan sakitnya atau bermadarat. Tapi kalau sakitnya itu sakit yang tidak ada hubungannya dengan puasa, sakit panu <laughs> nah, ini. atau sakit misalkan eh, sakit apa misalkan atau luka nah, ini sakit sakit luka yang itu tidak ada kaitannya dengan dengan apa dengan puasa seandainya dia berpuasa pun tidak ada pengaruh dengan sakitnya nah, ini dengan sakitnya misalkan kakinya diamputasi atau apa misalkan yang lainnya yang jelas tidak ada hubungannya dengan eh, dengan puasanya. Eh, ini seandainya minum obat ya harus minum obat maka dia bisa diakal, di eh, diakal misalkan pas waktu sahur dan pas waktu buka. Seandainya pak, Dia ini harus meminumnya. <clears throat> maka apabila demikian maka dia eh, boleh untuk tidak berpuasa. Ini. Jadi sakit yang dimaksud sini adalah sakit apa? Sakit yang dia kalau seandainya berpuasa akan mengganggu atau membawa madarat. Bukan sakit yang tidak ada hubungannya dengan puasa. Ini yang yang lebih kuat. <clears throat> Baik. Kemudian bagi wanita haid dan nifas. Ini juga termasuk yang bisa apa? Eh, membuat orang itu wajib untuk tidak berpuasa. Bahkan tidak boleh berpuasa. Tidak boleh bagi wanita haid dan nifas ini untuk berpuasa. Tidak sebagaimana Sebagian orang yang mengatakan nifas itu tidak sama dengan haid. Nifas harus berpuasa tetap, harus sholat dan sebagainya. Ini adalah pendapat yang nyeleneh dan eh, dan eh, tidak ada salafnya. Pendapat yang baru dan termasuk pemahaman yang eh, yang beda, pemahaman yang menyimpang. <clears throat> orang yang mengatakan bahwasanya nifas itu tidak sama dengan haid. Ijma para ulama nifas itu sama dengan haid. Nifas sama dengan haid hukumnya. Kemudian orang tua yang sudah tidak lagi mampu untuk berpuasa, Nah ini sudah tidak kuat lagi untuk berpuasa, maka boleh dia itu berbuka selamanya. Hanya mengganti dengan apa? Fidyah saja. Mengganti dengan fidyah. Nah ini. Ini yang disebutkan <clears throat> di dalam Al-Qur'an. Hey, eh, itu apa? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang tidak mampu berpuasa, seterusnya, orang yang sakit dan seterusnya tidak diharapkan sembuh, maka dia membayar fidyah. Tapi kalau sakitnya itu sakit yang masih ada harapan sembuh, kemungkinan sembuh, maka dia mengganti di hari yang lain. Dia mengkodok di hari yang lain. Tapi kalau sakitnya itu sakit yang wah tidak ada harapan sembuh, maka dia membayar fidyah. Dia membayar fidyah. <clears throat> Kemudian yang wanita hamil dan menyusui wanita hamil dan menyusui, bukan wanita yang haid dan nifas. Paham sini bedanya? Wanita yang hamil dan menyusui ini ada perbedaan pendapat tentang mereka. Ada yang mengatakan kodok, mengkodok sama dengan orang yang sakit. Ada yang mengatakan kodok dan membayar fidyah, double. Eh, ini kodok dan bayar apa? Fidyah. Eh, ini. <clears throat> Kalau mereka tidak berpuasa. Ada yang menyebutkan kalau sudah kodok, ya tidak bayar fidyah. Kalau sudah fidyah, ya tidak mengkodok. Eh, ini. Jadi apa? Jika mampu untuk mengkodok, mengkodok. Jika tidak mampu, maka membayar fidyah. Ini pendapat yang yang lebih dekat. Pendapat yang paling eh, yang paling mendekati <clears throat> eh, riwayat karena ini adalah pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan juga eh, sahabat yang lain dan tidak ada yang menyelisihinya. Ini dinukil dari Ibnu Abbas bahwasanya wanita yang menyusui dan hamil apabila khawatir kalau puasa itu dia apa? membawa madarat bagi dia atau bagi janinnya atau bagi anak yang dia susui, maka dia ini berbuka dan boleh jika dia itu tidak mampu untuk nanti eh, membayar atau mengkodok di hari yang lain, maka dia mengganti dengan fidyah. Mengganti dengan dengan fidyah. Ini <clears throat> bagi wanita yang hamil dan menyusui dan dia khawatir kalau berpuasa eh, terhadap dirinya atau anaknya. <clears throat> Baik. <clears throat> Kemudian eh, berikutnya ketika berbuka. Ketika berbuka. Tadi disebutkan sunnahnya apa? menyegerakan, menyegerakan berbuka. <clears throat> Dan keutamaannya eh, Rasulullah SAW tadi disebutkan la yazalun nasu bi khair ajal fitrah. Manusia berada senantiasa dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka. Dan ini sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah senantiasa menyegerakan berbuka. Kecuali Rasulullah itu punya keistimewaan atau punya kekhususan yang bukan untuk yang lain. Rasulullah mengatakan demikian. Senantiasa manusia dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka. Rasulullah sampai berpuasa tiga hari berturut-turut. Tidak makan dan tidak apa? Minum. Sampai para sahabat itu ingin mereka berpuasa seperti Rasulullah. Kata Rasulullah kalian tidak akan mampu. Akhirnya para sahabat tetap ingin ikut Rasulullah SAW. Sampai akhirnya Rasulullah SAW tiga hari tidak berbuka. Para sahabat akhirnya apa? Nah ini, lemes mereka. Kata Rasulullah saya tidak seperti kalian. Saya ini diberi makan dan minum oleh Allah SWT. Atau amani Rabbi lais tu kahayatikum. Aku nggak seperti kalian. Kalau saya puasa, seandainya setahun penuh puasa, saya tetap bisa hidup. Nah, ini, seandainya Rasulullah berpuasa terus, nah, ini, saya tidak seperti kalian. Saya ini mendapatkan mendapatkan makanan dan minuman dari Allah Swt. Ya, ini langsung infusnya sudah <laughs> masuk, ya kan? Ya, tidak perlu diinfus Rasulullah. Ini makan tidak seperti kalian. Maka para sahabat mereka setelah itu meninggalkan puasa uh, uh, wisal ini tadi. Wisal maka dilarang. Rasulullah SAW melarang puasa wisal. Sehingga yang rajih puasa wisal itu adalah hukumnya adalah haram, <clears throat> tidak boleh. Ya, sehingga seseorang uh, meninggalkan puasa puasa wisal ini. Berikutnya, <clears throat> demikian juga salah satu keutamaan menyegerakan berbuka, ini salah satu hikmahnya adalah menyelisihi puasanya ahli kitab, puasanya non-muslim. Dan ternyata Nasrani, Yahudi, mereka juga melakukan apa? Puasa. Bedanya dengan puasa kita, mereka tidak ada sahur. Mereka tidak pakai apa? Sahur. Ini kapan saja mereka puasa puasa. Berbukanya, pokoknya berbuka kapan saja. Tidak mesti harus apa? Waktu maghrib. Eh, waktu maghrib tidak. Dan ternyata ini memang dilaksanakan sampai sekarang. Ini sampai sekarang. Nggak percaya? Tanya sama apa? Orang Nasrani yang punya teman ini di SMA, ya kan? Masih apa? Kuliah. Nasrani tanya. Ini, saya dulu punya teman eh, termasuk dekat eh, teman main. Itu Nasrani saya tanya, anaknya pendeta ini eh, ini kalian apa namanya <clears throat> juga apa namanya puasa saya punya saya saya juga apa ada puasa saya juga puasa eh, ini jadi pernah ketika saya bermain itu dia pas puasa saya saya heran juga eh, ini loh puasa iya memangnya ada puasa dia ya ada eh, ini sahurnya oh enggak enggak pakai sahur bukanya ya terserah mau puasa tiga hari kalau mampu ya silahkan ini. Sampai apa? Sak kuatnya puasanya. Eh, ini. Puasanya sak kuatnya. Makanya di sini apa? Yang membedakan antara puasanya kaum muslimin dengan puasa ahli kitab makan sahur dan menyegerakan apa? berbuka. Ya sebutkan <clears throat> sebutkan bahwasanya <clears throat> dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, ini hadis yang diberikan Abu Dawud dan sanadnya hasan. La yazalud dinu zahiran. Agama ini akan terus akan menang. Artinya akan apa? Akan nampak. Ma'ajalan nasul fitrah. Selama manusia segera berbuka. Li'anal yahuda wan nasara yuakhirun. Karena kaum Yahudi dan Nasrani mereka mengakhirkan buka. Nah kalau begitu, kalau seandainya kita itu mengakhirkan buka, saya masih kuat, masih apa? masih kuat ini. Inilah, eh, saya masih kuat sampai apa? Eh, sampai sehari misalkan, sehari semalam puasa. Ini bukan untuk dibanggakan. Puasa itu adalah ibadah. Ibadah sudah ada apa? Aturannya. Kaum Yahudi Nasrani mereka mengakhirkan. Ya, mengakhirkan puasa, berbuka puasanya ini. Karena itu dicontoh ini oleh kelompok Syiah. Kaum Rafidah itu puasanya mereka. Mereka kalau sudah muncul bintang baru buka puasa. Maghribnya mereka adanya maghrib itu kalau sudah buka apa namanya sudah bintangnya ini baru muncul baru kemudian apa nah, salat maghrib atau berbuka. Nah, bintang itu munculnya kan tidak di awal malam tidak maghrib. Nanti kalau sudah isya baru apa? Baru muncul menjelang isya ini. Ini baru muncul kelihatan bintang itu. <clears throat> awal malam ini masih belum muncul, belum kelihatan. Nah ini. Maka inilah yang membedakan dengan kaum Yahudi dan Nasrani. <clears throat> Ini sehingga apa? Kalau kita mengakhirkan buka itu tasyabuh. Tasyabuh. Kalau kita ini e, tidak sahur, ini juga tasyabuh. Eh, ini sahur itu adalah merupakan kekhususan umat ini, umatnya Rasulullah SAW. Ini. ini. <clears throat> Kemudian menyegerakan berbuka itu kaitannya adalah bukan kemudian mendahului waktunya. Ya, jam 5 sudah buka. Kenapa? Ada keutamaan menyegerakan apa? Berbuka. Eh, ini maksudnya menyegerakan adalah apa? Kalau sudah eh, tenggelam matahari, terbenam, sudah hilang, maka itulah. Meskipun eh, belum apa? Adzan maghrib. Maksudnya tidak mendengar adzan. Ya, belum mendengar adzan, tapi waktunya sudah apa? Sudah masuk. Ini sudah masuk maka itu adalah apa? Eh, adalah sudah boleh untuk berbuka. Nah, ini. Dan tadi sunahnya apa? Berbuka apa? Kalau ada kurma maka yang terbaik adalah kurma. Kalau tidak ada kurma maka yang paling baik adalah air. Kemudian para ulama menyebutkan yang paling baik karena kurma itu punya sifat manis, karbohidrat eh, dan mengandung apa? Banyak eh, kandungan gula. Maka <clears throat> Yang paling baik adalah buah-buahan yang dia itu mengandung apa? Eh, mengandung gula. atau nah, mengandung uh, yang manis. Apa misalkan sawo atau apa ya. Dan karena kurma tidak ada misalkan kalau sekarang kan gampang kurma ya kan. Maka <clears throat> jika jika ada air maka air. Eh, jika ada air maka air. Nah, kalau seandainya ada buah yang lainnya maka yang manis. <clears throat> Baik. Kemudian doanya orang yang berpuasa itu termasuk doa yang mustajab. Gunakanlah waktu berpuasa itu pada saat berpuasa dan pada saat berbuka itu adalah doa yang apa? Mustajab. Eh, digunakan <clears throat> untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah sudah dan naturat kata Rasulullah. Tiga doa yang tidak ditolak. Tiga doa Maksudnya tiga, tiga waktu yang tidak ditolak. Yaitu pada saat seorang itu puasa. As-sa'imu yuftir. Pada saat seorang berbuka puasa. Pada saat seorang berbuka atau menjelang berbuka atau pada saat berbuka puasa. Ini doa yang tidak ditolak oleh Allah. Yang kedua, imamun adil. Imamu adil. Pemimpin yang adil itu kalau berdoa dikabulkan oleh Allah. Ini. Makanya apa? Eh, ini termasuk salah satu keutamaannya. Imamul Adil itu kalau berdoa akan dikabulkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga dakwatul mazlum, doanya orang yang dizalimi. Kalau dizalimi, eh tidak usah balas dulu, doa saja. Doa yang baik. Eh, ini. Kalau misalkan kita apa? Dizalimi orang, wah. Kita doa, enggak usah doa, ya Allah balaslah dia. Eh, ini tidak usah ya Allah segerakanlah aku menikah misalkan ya kan ini pas waktu dipukul atau ditolimi orang ini doa yang yang mustajab eh, ini manfaatkan eh, ini alhamdulillah ini ada yang dolimi saya eh, ini tidak usah dibalas ini ya kan ini doa yang baik ini. ini. <clears throat> <clears throat> Paham sini kira-kira karena Rasulullah SAW bersabda apa Sa'im, sungguhnya orang yang berpuasa itu inda fitrihi pada saat dia berbuka itu dakwatun maturat doa yang di <clears throat> eh, yang tidak ditolak oleh Allah Swt. <clears throat> Nah, dalam satu riwayat secara umum bukan hanya waktu berdoa, tapi tuh soim. Doanya orang yang ber, berpuasa. Doanya yang berpuasa, doanya yang didolimi, doanya orang yang musafir. Nah, ini, doanya orang yang musafir. Tiga doa. <clears throat> nah ini. Nah ini, pada saat berbuka puasa terdapat doa. Doa yang sohih untuk doa berbuka puasa itu adalah apa? Zahabat dhamma wa talatil uruq wa sabatal wa sabatal ajru insyaallah. Itu doa. Adapun doa yang yang lainnya ah, ah, Allahumma laka sumtu wa laka aftartu. <clears throat> Maka ini doa tambahan atau yang diriwayatkan dari jalan yang lemah. Ini yang sahih adalah apa? Zahabad dhama Wabtalatil uruk wasabatal fajru insyaallah. Ini doa yang sahih. Ini diriwatkan oleh Imam Abu Dawud dan sanadnya Hasan. <clears throat> Kemudian keutamaan memberi makan orang yang berpuasa. Jam berapa ini? 11.30 nah, ini. Taib, insyaallah Pak. Eh, ini yang <clears throat> yang penting kita sudah membahasnya tentang persiapan kita untuk berpuasa. Eh, kemudian <clears throat> di antara keutamaannya kita untuk memberi makan orang yang berpuasa yaitu apa? Barang siapa yang dia memberi, memberi makan orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan ganjaran yang sama dengan orang yang berpuasa, tidak mengurangi. Tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa. <clears throat> Jadi apa? Uh, ini termasuk keutamaan berpuasa. <clears throat> Baik. Nah sekarang <clears throat> orang yang dia beri, diberi makan, dia berpuasa, diberi makan apa? Oleh orang lain. Ini ada disunahkan untuk mendoakan orang yang memberi makan. Nah, doanya akala ta'amakumul abrar wa salat alaikumul wa aftara indakumus imun. Ini doanya orang yang Orang yang diberi makan, diberi makan berbuka, nah, maka dia mendoakan, mendoakan kepada orang yang memberi makan tersebut, <clears throat> yaitu apa? Akal atau Akala ta'amakumul abrar wa salat alaikumul malaika nah, wa kala saimun, shaimun. <clears throat> Aftara indakumus saimun. Atau Allahumma at'im man at'amani. Ya Allah berikanlah makan kepada orang yang memberi makan kepadaku, waski man dan berikanlah minum kepada orang yang memberi minum kepadaku atau Allahumma gfir lahum warhamhum wabarik fihim warzukhum. Nah, ini. <clears throat> ini juga boleh. Yang penting kita mendoakan orang yang memberi makan. Baik. Insyaallah demikian. Ada yang bertanya? Ini ya, silakan. Niat? Ya. Ya. Yang dimaksud niat sebelum puasa, seorang ketika memasuki bulan Ramadan dia sudah berniat. Maksudnya malam hari. Nah, maka dia berniat puasa. Dan setiap malam itu dia memperbarui niatnya. Bukan pokoknya sudah sejak awal bulan Ramadan saya sudah niat kok. Nah, ini karena bisa jadi pada saat di pertengahan di bulan Ramadan dia safar, kan tidak puasa. Iya kan? Dia boleh untuk tidak ber berpuasa. Sehingga <clears throat> apabila seseorang itu setiap malam tidak ber, uh, sudah uh, malam berikutnya, maka dia harus niat lagi puasanya. Ada pendapat yang mengatakan hanya di awal bulan Ramadan. Memang ada pendapat demikian. Nah pendapat ini berdasarkan apa? Orang kalau sudah masuk bulan Ramadan berarti kan tiap malam dia mesti sudah siap untuk berpuasa. Akan tapi pendapat yang uh, yang lebih kuat itu pendapat yang mengatakan setiap malam dia memperbaiki niat untuk puasa besoknya. Kenapa demikian? Karena pada saat bulan Ramadan banyak peristiwa yang tidak diketahui oleh seseorang. Belum tentu seseorang itu bisa berpuasa sebulan penuh. Mungkin sakit sehingga dia tidak berpuasa. Sehingga pada saat sudah sehat dia niat puasa besoknya. Paham sini kira-kira? Nah ini, insya Allah ini pendapat yang lebih kuat. Baik, yang lainnya. Ya. <clears throat> Ya. Ya. Jika itu adalah apa? Uh, itu adalah uh, <clears throat> sudah air kumuran itu sudah dimuntahkan semuanya. Cuma ada sisa-sisa misalkan di belakang. Maka itu tidak tidak menjadi masalah. Artinya bukan termasuk apa? Sengaja seseorang apa? Uh, untuk me memasukkan ke dalam apa sisakan sisakan sedikit saja misalkan ya kan enggak ini <laughs> Nah, ini. Tetapi apa sudah di apa namanya setelah dimuntahkan sudah semuanya dimuntahkan, maka e, sisanya yang masih nempel karena tidak mungkin air itu kemudian apa e, semuanya harus dikeluarkan dikorek misalkan sampai habis tidak tidak harus. Sudah sisanya tidak apa-apa. Eh, ini. Misalkan ter, terkena apa rasanya dingin rasanya apa lebih segar eh, ini itu sudah apa e, efek samping yang sudah keuntungannya. Alhamdulillah kalau wudhu seperti itu. <clears throat> Yang penting tidak sampai apa? Seseorang berkumur kemudian di uh, didalamkan berkumurnya. Yang penting berkumur se, uh, secukupnya di bagian uh, mulut ini tadi. <clears throat> nah, ini termasuk uh, kelebihan atau uh, keringanan seseorang yang berkumur pada saat puasa, maka uh, kalau ada rasa basah di dalam kelongan itu adalah apa? Ini Selama tidak menyengaja untuk apa? menyisakan sedikit, eh, ini tidak, tidak <clears throat> apa-apa. Baik, ya. Yang kanan dulu. Eh. Ya, ada riwayatnya. Jadi ketika Rasulullah SAW uh, eh, <clears throat> di uh, waktu komat, waktu komat itu pada waktu sahur, itu sudah komat. Umar bin Khattab radhiallahu anhu ini <clears throat> sedang apa? Sedang minum air seperti tadi dan masih ada di tangannya. Maka dilanjutkan oleh apa? Uh, oleh Umar. Umar bin Khattab mendengar qomat. Maka Rasulullah, "Ya Rasulullah, asyrabuha?" Bertanya Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, asyrabuha?" Kata Rasulullah, "Na'am." Iya. Minum saja. Eh, maka oleh Umar di diminum. Nah, ini <clears throat> eh, ini ini sempat di Eh, disebutkan eh, dan riwayatnya disahkan oleh Syekh Al Albani rahimahullah taala. Jadi tentang masalah apa? Masalah sahur ini ada <clears throat> beberapa riwayat diantaranya tadi disebutkan <clears throat> tentang orang yang dia itu dalam keadaan sahur kemudian sudah apa? Eh, sudah berada di, di di tangannya. Umar waktu itu sedang memegang memegang gelas mau minum ini. Dan itu komat. Jadi ternyata sudah apa? Mau oh, komat. Qimatis sholat. Eh, ini. Wal ina ufiyadi. yadi. sholat kata Umar, ditegakkan atau komat dalam keadaan bejana itu ada di tanganku. Kemudian saya bertanya kepada Rasulullah. Waktu itu ada Rasulullah. Ashrabuha? Ya Rasulullah. Apakah masih boleh saya minum? Maka kata Rasulullah, isyrab. Eh, ini na'am. Nah ini riwayat yang disahihkan oleh Salbani. Sebagian ulama melemahkan hadisnya, eh, tapi hadisnya ini disahkan oleh Syekh Al Albani rahimahullah taala <clears throat> dan ini kondisi apabila memang betul-betul seseorang itu eh, dia tidak apa? Eh, tidak mengetahui. Ini dibawa kepada mana bahwasanya orang tersebut eh, <clears throat> atau seorang terlambat sahur. Terlambat sahur. Ini sehingga dia boleh untuk meminumnya. Meskipun ini riwayat yang apabila dilaksanakan sekarang ini akan menimbulkan apa? Uh, akan menimbulkan gejolak. Eh, dan memang ikhtilaf para ulama tentang hadis ini. Ikhtilaf tentang kesohihannya. Eh, kalau Syekh Albani mensahihkan, sehingga kalau mensahihkan berarti apa? Hukumnya uh, ternyata loh kalau begitu komat ini bukan adan ini, tapi komat. <clears throat> kan tapi ini riwayat yang diperselisihkan. Nah, riwayat yang diperselisihkan. Kalau yang mensahihkan Syalbani dan yang yakin tentang kesahihannya, maka mengamalkan hadis ini apabila dalam kondisi seperti itu. Kondisi sedang memegang apa? Air. Bukan pada saat apa? E, masih mencari air. Eh, ini. belum sahur, kemudian bangun tidur, kemudian komat. Wah, sudah komat. Cari air eh, ini. Hendak. ini. <clears throat> Eh, Maksudnya seperti itu. <clears throat> Allah taala alam Baik, ada lagi? Ya. Yeah. Ya. Ini ada pertanyaan yang juga apa namanya penting untuk kita perhatikan. Misalkan kita safar menuju suatu negeri atau suatu tempat, Jakarta misalkan, ya kan? Jakarta dengan di, di Pare itu ada selisih berbuka berapa menit? Mungkin 15 atau bahkan sampai setengah jam bisa jadi. Eh, taruhlah misalkan eh, seperempat jam, 20 menit misalkan selisih 20 menit ini apakah kita ini nanti pada saat musafir kita ini berbukanya mengikuti pare ataukah mengikuti setempat Jakarta mana yang duluan duluan mana duluan pare eh ini sana belum buka kira-kira kita buka duluan atau bagaimana eh ini yang benar adalah setempat kita mengikuti waktu apa? Setempat. Eh, ini. Jadi kalau misalkan kita pergi ke Saudi misalkan, ya kan? Kita sahur di Indonesia. Setelah itu habis subuh kita naik pesawat ke Saudi. Saudi 4 jam selesainya. Jadi kita puasa tambah 4 jam. <laughs> puasa tambah apa? 4 jam. Jadi panjang. Eh, ini. Kalau seorang safar naik pesawat eh, sendiri sana eh, ini belum buka. Ini sini sahur ya kan? Sampai sana belum buka, sana masih eh, misalkan perjalanan taruhlah misalkan kalau langsung misalkan 10 jam. 10 jam, ya kan? Kita puasa dari mulai jam 4 subuh sampai jam 6 sore. Itu ada berapa jam? 14 jam, ya kan? 14 jam. Berarti kita sampai sana itu kira-kira jam 2. Jam 2 siang kalau seandainya subuh itu eh, <clears throat> berangkat atau misalkan berangkat jam jam-jam eh, uh, misalkan jam 9 sampai sana sudah menjelang asar di sini sudah maghrib eh, ini kita buka atau enggak eh, maka bukanya di sana yang mengikuti waktu sana eh, demikian juga sebaliknya sahur di Saudi pulang ya kan pulang ke Indonesia eh, ini selisihnya 4 jam eh, ini sana masih jam berapa jam 2 sini sudah buka Iya kan? Sudah maghrib. Ya sudah. Eh, kita datang berangkat kemudian sampai di sini buka puasa. Eh, <clears throat> jadi selisih empat jam. <clears throat> Paham sini kira-kira? Baik. Yang lainnya. Ya, silakan lagi. Iya. Eh, Ramadan itu dilipat gandakan lebih daripada yang lainnya. Eh, Ramadan termasuk salah satu waktu yang dilipat gandakan 10 kali lipat hingga lebih daripada di selain bulan Ramadan <clears throat> eh, bukan berarti kemudian setelah bulan Ramadan melaksanakan puasa misalkan eh, ini tambah lagi puasa sawal seperti puasa setahun penuh ya kan eh, ini berarti eh, ganjarannya saja yang dilipat gandakan bukan berarti kemudian kalau sholatnya dilipat gandakan 10 kali Berarti setelah Ramadan sudah bebas tidak melakukan sholat. Eh, Ganjarannya yang dilipat gandakan. Bukan eh, kemudian menggugurkan kewajiban. <clears throat> Baik. yang lainnya. Eh, <clears throat> ya. Yeah. Ya. Yeah. Ya. Jadi kalau cepatnya masa ampun, kalau cepatnya tidak masa ampun tidak apa-apa ya misalkan. <clears throat> Tapi kalau cepatnya menghilangkan tumak ninah, menghilangkan apa? Tumak ninah, maka salah sendiri. Kalau seandainya pak, tumak ninahnya sudah nggak nggak ada. Misalkan Allah, seperti apa? Mematuk saja. Eh, maka sholat sendiri itu adalah apa yang lebih ampuh karena bisa jadi itu tidak sah sebenarnya kalau seandainya bah seorang itu sholatnya ini demikian cepatnya. Akan tapi kalau ada pilihan, misalkan di masjid ini sholatnya biasa, artinya tidak terlalu apa cepat, maksudnya meskipun cepat tetapi tidak sampai kemudian apa e, menghilangkan tumak nina. Tumak nina itu pokoknya sempat Uh, sempat berhenti pada saat sujud, pada saat struko berhenti. Maka diikuti itu lebih afdal daripada salat sendiri. Nah, ini eh, sebenarnya eh, karena waktunya mepet, eh, sebenarnya dibahas tentang masalah salat taraweh. ini sekalian apa? Jawaban dan sekaligus apa? Uh, materi saja. Nah, ini. Jadi apa? Ada keutamaan seseorang itu salat taraweh berjamaah ikut imam. Rasulullah bersabda, "Man sallama al-imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa <clears throat> yang sholat bersama imam maksudnya sholat apa? Tarawih. Di bulan Ramadan ini maksudnya. Ini hadisnya berkaitan dengan sholat di bulan Ramadan. Tarawih itu sendiri sebenarnya nama yang dibuat oleh para ulama. Tarawih itu adalah nama sholat tarawih di dalam hadis tidak ada namanya sholat terawih. Kalau dicari di dalam hadis tidak ada nama sholat apa? Terawih itu tidak ada. Eh, ini yang ada menkoma berdiri di bulan Ramadan. Menkoma Ramadan, kiam Ramadan itu ada. Kalau kiam Ramadan itu ada. Sehingga <clears throat> eh, yang lebih tepat itu kiam Ramadan. ataupun sholat terawih itu istilah yang maknanya sholat istirahat. Terawih itu yang ada waktu tenggangnya. Karena Rasulullah SAW kadang sholat taraweh itu dua rakaat tidur sampai mendengkur bangun sholat lagi dua rakaat tidur lagi sampai mendengkur bangun lagi sholat terus sampai akhirnya sholat witir karena itu dinamakan sholat apa taraweh atau seorang tidak tidur sholat capek duduk baca Quran eh, ini atau berbaring atau misalkan ke belakang atau misalkan capek sudah istirahat ngobrol dengan yang lain maka itu namanya sholat tarawih sholat apa namanya istirahat ada tenggang waktu nah, itu akhirnya dinamakan sholat tarawih <clears throat> nah <clears throat> keutamaannya sholat bersama imam maka dia dicatat sholat semalam suntuk barang siapa man sholama imam barang siapa yang sholat bersama imam hatta yang sorifa sampai selesai. Sampai apa? Selesai imamnya maksudnya. Jadi ikut sampai selesainya imam. Maka dia dicatat sholat semalam suntuk. Seperti orang yang sholat semalam suntuk. Dari mulai isya sampai subuh. Eh, ini ganjarannya seperti orang yang apa? Sholat sendirian sampai subuh. Ini. Dan Rasulullah tidak pernah sholat sampai semalam suntuk dari mulai habis isya sampai subuh, tidak pernah. Tetapi ganjarannya bisa. Ganjarannya itu seseorang sholat bersama imam. Eh, meskipun cuma setengah jam. Bisa jadi, ya kan? Sholat 11 rakaat setengah jam. Ini. Yang 21, 20 menit. Ini. Eh, bisa, ya kan? Tetapi apa? Eh, ini. 11 <laughs> rakaat setengah jam. Eh, ini yang 20 rakaat 20 menit. <clears throat> Nah, yang seperti ini eh, salat bersama imam sampai selesai salam sampai witir, maka dicatat sholat semalam suntuk. Sehingga eh, ada yang kemudian sholat wah eh, salat yang 20 rakaat atau yang 11 rakaat, eh, saya nanti witirnya di malam hari tidak ikut witir imam. Ini sebenarnya justru salah. Justru bukan salah dalam artian berdosa atau dalam artian Eh, tidak benar. Tetapi yang lebih afdol justru adalah witir saja, sholat witir. Sampai apa? Misalkan orang <clears throat> ikut imam sampai selesai, sampai witir. Kalau mau sholat sendiri nanti melanjutkan, oh saya masih kuat, maka silahkan nanti di malam hari tanpa witir. Jadi kalau sudah witir, maka nanti sholat malam lagi melanjutkan, pengen sholat malam, saya kok masih pengen sholat. Maka silahkan dua rakaat, dua rakaat, tanpa witir lagi yang kedua. Karena kalau witir dua kali jadi genap. Witir itu kan ganjil, ya kan? Kalau witirnya dua kali berarti apa? Jadi genap. Oh kalau begitu witirnya tiga kali saja. Eh, <laughs> ya tiga kali. Jadi eh, jadi ada sebagian ulama dan dinukil dari sebagian eh, sahabat. Tapi ini pendapat yang marju Jadi seorang sudah witir sebelum tidur Pas bangun dia kok masih malam ini, bisa sholat malam lagi. Ada yang kemudian melakukan sholat yang namanya nakdul witir. Nakdul witir. Nakdul witir itu membatalkan witir yang sebelumnya. Jadi witir yang kedua ini untuk menggenapkan. Setelah genap, setelah itu sholat genap dua rakaat dua rakaat. Setelah itu witir lagi yang ketiga. Ini, paham sini kira-kira. Jadi witirnya berapa kali? tiga kali supaya witir terus, supaya ganjil terus. Tetapi pendapat ini eh, pendapat yang menyelisihi eh, sunnah Rasulullah. Artinya Rasulullah tidak pernah witir itu lebih dari satu kali. Kalau sudah witir ganjil ya sudah. Eh, ini setelahnya dua rakaat, dua rakaat, artinya genap terus. Dan itu dilakukan Rasulullah. Pernah Rasulullah sholat, setelah itu witir. Setelah witir Rasulullah sholat lagi dua rakaat menunjukkan bahwasanya witir itu eh, tidaklah harus diletakkan di akhir meskipun yang paling baik adalah di mana di akhir kalau mampu eh, tetapi kalau seandainya seorang khawatir misalkan ngantuk wah ini sudah saya khawatir bangun nanti subuh wis witir sekarang witir ya kan kok ternyata bangun sebelum subuh eh, dia masih bisa sholat misalkan 6 rokaat eh, masih bisa ya sholat 6 rokaat eh, tanpa witir setelahnya. Sampai sini kira-kira. Eh, ini tidak apa-apa. <clears throat> Dan itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Baik. Ya. Ya. <clears throat> Kalau itu adalah e, pengumuman dari e, pemerintah, e, maka apa? Maka yang diikuti adalah pemerintahnya. Yang diikuti adalah apa? Eh, pihak pemerintah. Apabila mengumumkan, maka kita mengikutinya. Eh, karena yang berhak atau yang berkewajiban menentukan eh, penetapan awal masuk Ramadan ataukah apa namanya Syawal itu adalah pemerintah. Eh, dan eh, <clears throat> dengan saksi atau dengan yang melihat ya ini adalah apa? Eh, meskipun dia bukan dari pejabat ataukah dari pihak yang ditunjuk pemerintah, tetapi pemerintah mengesahkan menerima persaksian mereka, <clears throat> maka bisa di, diambil. Nah, apabila sudah pemerintah menetapkan, maka kita ikut. Tapi kalau bukan pemerintah, nah, maka pendapat yang lebih kuat itu adalah ikut pemerintah. Nah, ini. Kenapa? Iya, puasanya tetap kita kita tetap berpuasa. Ya, tetap sah. Ya, meskipun 30 hari misalkan, ya kan? 30 hari puasa menetapkan pemerintah menetapkan uh, uh, di takmil atau ikmal itu menyempurnakan eh, uh, 30 hari. Nah, sebagian ada yang mengatakan oh ikut Saudi, ikut Yordan, ikut mana misalkan, ya kan? Sana sudah berbuka atau sudah berpuasa, sudah sudah Id. Nah, jadi di sini misalkan pemerintah belum menetapkan karena belum melihat ya. Bisa jadi sana duluan melihat apa? Duluan. <clears throat> Bisa jadi. Tetapi ya karena eh, <clears throat> karena pemerintah tidak menetapkan, maka apa? Maka pendapat yang lebih rojih insya Allah itu adalah yang mengikuti pemerintah setempat. Jika pemerintah setempat kemudian menetapkan eh, berbeda hari dengan yang di Saudi atau di Yordan, maka yang jadi patokan adalah apa? Eh, pemerintahnya. Iya. Dan inilah yang difatwakan termasuk Syah Albani rahimahullah taala. Nah, ini meskipun Syah Albani mengatakan sebenarnya pendapat yang paling kuat itu seluruh dunia satu, satu kalau satu ya sudah melihat seluruh dunia itu apa? Eh, seharusnya sudah apa? Eh, melaksanakan. Ini pendapatnya Syah Albani. Kalau saya Bimba, Syah Utsaimin masing-masing pemerintah itu apa eh, menetapkan. Syah Albani pun yang berpendapat bahwasanya satu dunia atau satu rukyah itu untuk seluruhnya, itu pun mengatakan bahwasanya kalau hal itu tidak bisa dilaksanakan untuk saat sekarang ini, maka minimal satu negara itu satu apa? Satu rukyah. artinya satu ketetapan. Ini kalau mereka menyempurnakan ya sudah ikut diikuti. Ini insya Allah pendapat yang uh, yang insya Allah lebih lebih dekat dan lebih bisa menyatukan kaum muslimin khususnya Eh, terutama di dalam satu negara. Ini, dalam satu negara. Allah taala alam bisawab.